Dan kita telah mempelajari tentang apa yang dimaksud dengan al-wisal tersebut. Sebagaimana pula kita telah mempelajari perbedaan pendapat di antara para ulama' tentang hukum al-wisal. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mempelajari hadis yang berikutnya, kita merajah sejenak dari apa yang telah kita dapatkan dari hadis yang sebelumnya hadis yang terkait dengan al-wisal. Baik, apa yang dimaksud dengan al-wisal? Ya, Bu Akil. Ya. Memanjangkan waktu puasa maksudnya tidak berbuka di di saat waktu berbuka. Kapan saat waktu berbuka itu? Waktu maghrib. Baik, kemudian sampai kapan? Sampai datang waktu sahur. Ketika datang waktu sahur, apa yang dilakukan? Sahur. Baik. Jadi sahur yang dia lakukan sekaligus sebagai buka iftar bagi som yang dilakukannya. Ini yang dimaksud dengan al-wisal. Apa hukum dari al-wisal ini? Di antara para ulama tentu ada perbedaan pendapat dalam permasalahan ini. Ada berapa pendapat? Ya. Ada berapa Pak Jalil? Ada tiga. Yang pertama, haram. Yang kedua sunnah. Makruh. Yang kedua makruh. Yang ketiga sunnah yang ketiga. Baik. Ya. Jaiz. Jaiz atau sunnah? Jaiz, boleh. Ya. Haram, makruh dan jaiz. Masing-masing dari pendapat ini tentunya mempunyai dalil. Siapa yang menyebutkan di antara dalil yang menyatakan bahwa al-wisol ini hukumnya haram? Kabar. Iya, Pak Jalil. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari al-wisal. Ini secara tegas Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ketika Rasul melarang berarti apa maksudnya Pak Jalil? Maka larangan itu menunjukkan suatu keharaman. Ini diantara dalil pendapat yang menyatakan bahwasannya al wisal itu hukumnya haram. Dalil yang menyatakan bahwasannya al wisal itu boleh, jaiz. Siapa yang menyebutkan? dalil yang menyatakan bahwa al-wisal itu hukumnya jaiz, boleh. Siapa yang menyebutkan? Farid. Apa artinya? Taib. Ini bisa dijadikan dasar tentang bolehnya al wisor Ada dalil yang lainnya? Ada yang menyebutkan dalil lain tentang bolehnya al wisor sudah habis dalilnya? Fadal Abdul Hadi. Nah, di antara yang membolehkan berdasarkan suatu analisa bahwa larangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya karena kasih sayang, kasih sayang Rasul kepada umatnya. Adapun hukum asalnya adalah boleh-boleh saja. Namun karena kasih sayangnya, maka al-wisol tersebut dilarang. Baik. Pendapat yang ketiga yang menyatakan al-wisol itu makruh. Siapa yang menyebutkan dalilnya? Naam Rahmat. Ada dalilnya? Naam. Yang lain? Bugar. Ya. Sesungguhnya agama itu mudah. Maka hukumnya makruh, bukan boleh. Kalau agama itu mudah, boleh apa makruh apa haram? Bisa buat dari semuanya nih. Ya, Yeah. Bolehnya al-wisol hingga waktu sahur. Ini menunjukkan pada asalnya hukumnya makruh. Kalau sekiranya memang terpaksa untuk alwisol untuk melakukan alwisol, maka setidaknya sampai waktu sahur. Nah, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya alwisol itu hukumnya makruh dan bila mau tetap dilaksanakan batasannya hingga waktu sahur dan yang paling afdal, yang paling utama adalah ditinggalkannya al wisal tersebut. Baik, Berkaitan dengan yang terkuat atau yang rajih dalam permasalahan ini, bisa pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya makruh dan al-aula ditinggalkan. Pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bisa juga pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya al wisal itu haram dengan suatu pengecualian bahwa apabila terpaksa maka dilakukan al wisal tersebut hingga waktu sahur. Ala kulli bahwa dari sini semua kita bisa mengambil hikmah bahwa dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan agama yang mudah, agama yang mengajarkan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkesinambungan di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan mempelajari hadis yang berikutnya yaitu al hadis Thani wa tis'un. Hadis yang ke-192 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Amr ابن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فسم وأفطر ونم وقم وسم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فسم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصم يوما وأفطر يوما الحديث الثاني والتسعون بعد المئة حديث yang ke-192 عن عبد الله بن عمرو ابn al-As radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Amr beliau seorang sahabat muda. Sedangkan ayahnya yang bernama Amr Ibnul As juga sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mempunyai kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma beliau tergolong sahabat muda dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terkenal akan kekuatannya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Baik itu salat ataupun saum, puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Di sisi lain beliau radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kuat kecintaannya terhadap ilmu. Oleh karena itu, beliau termasuk dari kalangan sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah. Empat Abdullah. Yang semuanya adalah sahabat muda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keempatnya menjadi rujukan bagi kaum muslimin di masa mereka. Empat sahabat muda yang bernama Abdullah itu adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka semua adalah sahabat muda dan ayah-ayah mereka tergolong sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala berkata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi berita diberi informasi anni aqul bahwa aku mengatakan wallahi la asumanna nahara wala aqumanna al-laila ma ishtu Wallahi demi Allah la asumanna nahara sungguh aku akan melakukan saum sungguh aku akan berpuasa di siang hari wala aku laila dan sungguh aku akan menegakkan salat di malam hari yakni salat malam ma'ishtu selama hayat masih di kandung badan selama aku hidup demi Allah aku akan menggunakan waktu siangku untuk saum dan seluruh waktu malamku untuk melakukan salat malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi tentang ucapan sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As radhiyallahu anhu ini. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sahabat Abdullah ibnu Amr ibn As, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Anta alladhi qulta dzalika?" Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Antaladhi qulta dzalika engkaukah yang telah mengatakan demikian? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung memberikan suatu sikap atau memberikan suatu fonis hukum akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal itu kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As mengecek sejauh mana kebenaran informasi tersebut. Apakah engkau yang menyatakan yang demikian itu? Yang menyatakan demi Allah, sungguh aku akan berpuasa di siang hari dan melakukan sholat malam secara penuh di malam hari selama aku hidup, selama hayat masih dikandung badan. Fakultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad qultuhu bi abi anta wa ummi." Qad qultuhu sungguh benar aku yang aku telah mengatakannya Qad qultuhu sungguh benar aku telah mengatakannya. Bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi ini satu ungkapan yang biasa digunakan di kalangan bangsa Arab untuk meyakinkan apa yang diucapkannya. Makna asalnya adalah bi abi anta wa ummi dengan ayah dan ibuku untukmu Maksudnya adalah dengan ayah dan ibuku aku siap berkorban untukmu. Ini makna asal dari ucapan tersebut. Dan ucapan tersebut merupakan ungkapan yang biasa digunakan oleh bangsa Arab di dalam menguatkan apa yang dikatakannya. Maka di sini sahabat Abdullah bin Amr bin As ketika hendak meyakinkan bahwa beliau benar-benar mengucapkan ucapan tersebut, beliau perkuat dengan ucapan bi abi anta wa ummi. Qad qultuhu bi abi anta wa ummi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka la tastati'u dzalika." Maka sesungguhnya kata Rasul, engkau tidak akan mampu untuk melakukannya. Tidak akan mampu untuk melakukan saum di siang hari secara terus-menerus setiap hari dan tidak akan mampu pula untuk melakukan sholat malam setiap malam dalam kondisi semalaman penuh melaksanakan sholat malamnya itu, engkau tidak akan mampu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada beliau, fasum wa aftir, wanam wakum. Fasum maka bersaumlah, berpuasalah, wa aftir dan berbukalah. Wanam wakum dan tidurlah dan juga sholat malamlah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Abdullah bin, bin Amr bin Al As bahwa di dalam mengerjakan ibadah saum, ibadah puasa, jangan lupa untuk berbuka atau jangan lupa untuk mengiringkan hari-hari berikutnya untuk tidak melakukan saum. Dan tentu topik di sini yang dimaksud adalah saum atau puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, tetapi puasa sunnah. Berpuasalah engkau dan berbukalah. Tidurlah engkau dan juga sholat malamlah. Silahkan waktu malam digunakan untuk tidur dan sebahagiannya silahkan digunakan untuk melakukan sholat malam. Wasum salah satu ayyamin. Dan berpuasalah minasy dari setiap bulan yang engkau lalui satu ayyamin tiga hari. Sebulan antara 29 sampai 30 hari. Karena di dalam hitungan kalender Hijriah tidak ada yang namanya tanggal 31. Kalau tidak 29 hari, ya 30 hari. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk melakukan saum puasa tiga hari dalam setiap bulannya. Tentu yang dimaksud di sini adalah som sunnah, puasa sunnah. Kemudian Rasul saw alaihi wasallam menyatakan fa innal hasanata bi ashri amsalha. Karena sesungguhnya al hasanah kebaikan itu bi ashri amsalha bisa berlipat menjadi sepuluh kali. Kalau dalam setiap bulan itu melakukan saum sebanyak tiga hari, maka ketika Allah lipatkan masing-masing dari tiga hari itu dengan kelipatan sepuluh pahalanya, maka sama saja berpahala seperti melakukan saum sebanyak tiga puluh hari. Saum tiga hari kemudian pahalanya untuk masing-masingnya berlipat 10 kali. Yang pertama dapat 10, yang kedua dapat 10, yang ketiga dapat 10. Berarti totalnya 30. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan yang mudah kepada beliau untuk melakukan saum dalam sebulan itu tiga hari. Harapannya dari masing-masing tiga hari tersebut mempunyai pahala yang berlipat sepuluh kali. Wadhalika mithru siyamid dahri. Yang seperti itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlu seperti wadhalika mithlu siyamid dahri yang demikian itu mithlu seperti siyamid dahri berpuasa sepanjang masa. Kalau seseorang dalam setiap bulannya berpuasa tiga hari, kemudian mendapatkan pahala berlipat untuk masing-masingnya sepuluh kali lipat, maka terhitung setiap bulan melakukan puasa tiga puluh hari dalam hal pahalanya. Kalau setiap bulan dia melakukannya hingga akhir hayatnya, maka seakan dia melakukan saum sepanjang masa. Kultu, aku berkata, yakni sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As, "Inni la utiqu afdala min dzalika." Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal dari itu. Yang lebih berat dari itu aku mampu wahai Rasul. Karena memang beliau radhiyallahu anhu terkenal sebagai sahabat yang ahli ibadah. Sangat kuat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya melakukan saum dalam setiap bulannya tiga hari, sangat ringan bagi beliau. Maka dari itu beliau meminta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang lebih afdal dari itu. Dengan menyatakan sungguh aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal, yang lebih berat dari itu wahai Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasum yauman wa aftir yaumaini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sum yauman. Lakukanlah puasa sehari wa aftir yaumaini. Kemudian berbukalah atau tidaklah tidak berpuasa dua hari. Jadi berpuasa sekarang saum hari ini saum kemudian dua hari tidak saum. Hari berikutnya saum. Dua hari lagi, dua hari berikutnya tidak saum. Jadi terpaut selang dua hari tidak saum. Eh, ini bimbingan kedua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasum yauman wa aftir yaumaini. Berpuasalah engkau sehari, kemudian dua hari berbuka. Setelah itu puasa sehari, setelah itu dua hari berbuka tidak berpuasa. Kultu, aku berkata, la utiku afbala min dhalika. Sungguh aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal dari itu, yang lebih berat dari itu. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasum yauman wa aftir yauman." fadzalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdhalus siyam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasum yauman wa aftir yauman." Maka kalau begitu hendaknya engkau saum sehari, berpuasa sehari wa aftir yauman. Berikutnya berbuka tidak berpuasa. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Sehari berpuasa, sehari berbuka. Fadhalika siyamu Dawud alaihi salam. Maka yang demikian itu adalah siamnya Nabi Dawud alaihi salam. Wahwa afdalus siam. Dan dia adalah siam yang paling afdal, yang paling utama. Topiknya adalah topik siam atau puasa sunnah. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan berikutnya. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meminta apa yang lebih dari itu yang lebih berat dan dirasa lebih afdal dari sisi pahala maka Rasul Shallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada beliau kalau begitu saum sehari, berikutnya berbuka. Setelah itu saum lagi, hari berikutnya berbuka. Demikian, selang-seling sehari berbuka, berpuasa dan sehari berbuka. Rasulullah saw menjelaskan bahwa ini adalah siam yang dilakukan oleh Nabi Allah Dawud alaihissalam. Dan Nabi saw menegaskan bahwa inilah saum yang paling afdal, saum sunnah yang paling afdal. Fakultu, maka aku berkata. Ini sahabat Abu Bakar bin Amr berkata lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni la utiqu afdala min dhalika. Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan yang lebih afdal dari itu. Yang lebih berat lagi aku mampu wahai Rasul. Faqala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la afdala min dhalika. Tidak ada lagi yang lebih afdal dari itu. Wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lain qala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la sauma fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam syatrid dahri fasum yauman wa aftir yauman di dalam riwayat lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sauma tidak ada saum, tidak ada puasa, fauqa yang lebih mengungguli, yang lebih utama, saumi akhi Dawud. Dari saum yang dilakukan oleh saudaraku Dawud alaihi salam. Syatrid dahr, setengah dari masa dilakukan saum. Kalau seorang dalam hidupnya itu sehari saum, sehari berbuka, sehari saum, sehari berbuka. Kalau sekiranya dilakukannya itu selama 40 tahun misalnya, misal 40 tahun seperti itu, maka sama saja setengah masa dari hidupnya saat dia memulai saum tersebut dia lakukan saum karena sehari som, sehari berbuka. Sehari som, sehari berbuka. Ibaratnya dalam hidupnya terbagi dua. Setengah som, setengah tidak som. Maka dari itu Rasul saw menyatakan syatrid dahri. Syatr itu artinya setengah, separuh. Ad-dahar dari masa. Kemudian Rasul menegaskan fasum yauman wa afdir yauman maka berpuasalah engkau sehari wa aftir yauman dan berbukalah di keesokan harinya. Demikian seterusnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-192 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Di dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengikuti bagaimana dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat Abdullah bin Amr bin As. Dialog antara seorang murid dengan gurunya. Dialog antara seorang yang butuh bimbingan dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik pembimbing. Dialog dalam hal ini bukan dalam rangka untuk mencari-cari kemudahan atau lepas dari tanggung jawab ibadah, tidak. Tetapi justru sebaliknya sebagaimana yang telah kita ikuti bersama. Sahabat Abdullah bin Amr ibn As beliau radhiyallahu anhuma telah berazam, telah berkeinginan keras, telah bertekad bulat bahkan diiringi dengan sumpah untuk melakukan saum sepanjang masa setiap hari saum dan berikutnya untuk melakukan qiyamul lail sholat malam setiap malam dan itu penuh dilakukannya Kemudian tidak sekedar itu, beliau radhiyallahu anhuma menegaskan akan melakukan hal ini ma'ishtu selama hayat masih di dikandung badan. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiul Rahmah Nabi yang diutus dengan kasih sayang dan nabi yang sangat belas kasihan kepada umatnya ketika mendapati sahabatnya menyatakan ucapan yang seperti itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tinggal diam dan ini menunjukkan betapa besar kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya betapa besar perhatian Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Padahal kedudukan beliau adalah Nabi dan Rasul. Kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, sebagai kepala negara di masa itu. Masih beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk memperhatikan para sahabatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah kita ketahui ketika mendapatkan informasi mendapatkan berita tentang sahabat Abdullah bin Amr bin as yang menyatakan demikian dan demikian beliau tidak mudahnya untuk menelan begitu saja informasi tersebut. Ketika beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Amr bin as beliau tanyakan terlebih dahulu, apakah benar engkau menyatakan demikian? Setelah terbukti benar, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kita lihat eh, di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan yang termudah terlebih dahulu kepada sahabatnya. Karena pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam yang sangat jauh. Pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya itu tidak hanya saat saat itu saja. Di hari itu saja. Akan tetapi pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kebaikan selalu mengiringi sahabatnya selama ia hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan untuk melakukan siam tiga hari dalam sebulan. Dan tentu yang demikian ini bagi sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As yang telah bertekad bulat untuk melakukan saum setiap hari dan melakukan qiyamul lail setiap malam maka yang demikian itu sangat ringan bagi beliau walaupun tentu bagi kita atau bagi sebahagian kita terasa berat tiga hari dalam sebulan itu berat bagi kita atau bagi sebahagian kita Kadang-kadang di antara kita baru ingat kalau ada som itu ketika datang bulan suci Ramadan. Kadang-kadang seperti itu. Maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As untuk melakukan saum tiga hari dalam setiap bulan, kemudian beliau gambarkan tentang pahalanya, beliau gambarkan tentang keutamaannya, bisa-bisa dalam setiap hari dari tiga hari tersebut pahalanya dilipat ganda, dilipatkan menjadi sepuluh kali lipat sehingga seperti melakukan saum sebulan penuh walaupun yang dilaksanakan itu tiga hari lamanya. Yang demikian ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan belas kasihan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam lebih suka ketika sahabatnya, ketika umatnya melakukan amalan kebaikan walaupun amalan itu sedikit tetapi terus berkesinambungan. Dilakukan secara terus-menerus memenuhi kehidupan seseorang. Karena yang demikian ini akan lebih bermanfaat di dalam menjaga keistiqomahan seseorang. Berbeda dengan seseorang sekali melakukan amalan saum atau sejenisnya dilakukan sepenuhnya. Dilakukan cari yang paling berat. Maka ketika datang masa fatrah, datang masa jenuhnya, akhirnya semuanya ditinggalkan. Bisa-bisa masa dia melakukan amalan soleh sangat sedikit dibandingkan masa meninggalkan amalan soleh tersebut. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yang bimbingan yang demikian ini karena memang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasannya setiap jiwa itu mempunyai masa semangat mempunyai syirah, mempunyai masa semangat untuk beramal. Seakan-akan amalan yang berat, seberat apapun ringan. Manakala semangat telah terkumpul pada diri kita. Kemudian Rasul mengingatkan wa inna likulli syirratin lafatrah. Dan sungguh pada setiap semangat itu pasti ada masa jenuhnya. Pasti ada masa jenuhnya. Kadang-kadang merasa jenuh untuk melakukan amalan soleh. Merasa jenuh untuk tolabul ilm merasa jenuh untuk ibadah, sholat, saum dan sejenisnya. Ini masa fatrah. Nah, Rasul Shallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar menjaga sahabatnya dan juga umatnya agar ketika dalam kondisi semangat tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kalah pentingnya di saat datang masa jenuh juga tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang membantu untuk bisa dekat kepada Allah dalam dua kondisi ini adalah tidak berlebih-lebihan di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di luar batas-batas maksimal yang dilakukan. Maka dari itu, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dan tahu persis bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr bin As saat itu dalam kondisi semangat semangatnya, dalam kondisi kuat kuatnya, beliau tetap memberikan bimbingan yang termudah harapan beliau agar tetap bisa istiqamah selama hayat masih di kandung badan. Namun ketika sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As meminta yang lebih dari itu, memohon kepada Rasul, meyakinkan kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mampu untuk melakukan lebih dari itu, beliau berikan bimbingan yang berikutnya untuk melakukan saum sehari, setelah itu tidak saum dua hari. Mulai lagi saum sehari, tidak saum dua hari. Ini pun bagi sahabat Abdullah bin Amr, Ibnul As, termasuk ringan bagi beliau. Sehingga meminta yang lebih dari itu. Kemudian oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diberi bimbingan lagi untuk melakukan saum sehari dan tidak saum sehari. Dan Rasul menegaskan bahwa ini adalah saum yang terbaik dan ini adalah saum yang dilakukan oleh Nabiullah Dawud alaihissalam. Ketika sahabat Abdullah bin Amr bin As meminta yang lebih dari itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membuka peluang berikutnya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memahami bagaimana kekuatan atau kemampuan seseorang di dalam melakukan saum di masa hidupnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memahami bahwa kondisi seseorang di masa mudanya jelas berbeda dengan kondisinya di masa tuanya. Maka dari itu di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la'allaka ta'ishu tawilan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barangkali engkau akan berumur panjang. Akan diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir tidak bisa memenuhi apa yang telah engkau pilih. Di dalam riwayat yang lain pula, di dalam riwayat Bukhari rahimahullahu taala di hari tuanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As menyatakan suatu penyesalan mengapa dahulu tidak langsung menuruti apa yang dibimbingkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seiring dengan usia beliau yang semakin tua dan fisik beliau yang semakin melemah, beliau merasakan beratnya untuk konsekuen di atas apa yang telah beliau ikrarkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan siam Dawud alaihissalam. Walaupun tentunya sahabat Abdullah bin Amr ibn As yang merupakan sahabat mulia beliau tetap berjuang keras secara maksimal untuk bisa melaksanakan apa yang telah diikrarkan di hadapan Rasul saw. Alaihi Wasallam. Dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa mengambil banyak pelajaran terkait dengan Rasulullah saw Alaihi Wasallam dan juga kepribadian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasul saw Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik pembimbing bagi umatnya. Rasul saw Alaihi Wasallam adalah seorang yang penuh kasih sayang kepada sahabatnya secara khusus dan kepada umatnya secara umum. Kemudian kita juga bisa mengambil sebuah pelajaran dari kepribadian sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwasanya beliau adalah salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sosok kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berusaha semaksimal mungkin dalam hidup ini bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berupaya untuk mencari apa yang terbaik sebagai bekal hidupnya kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran berikutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah bahwasanya sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As Beliau adalah sahabat yang berusaha untuk menjalankan dan melaksanakan apa yang telah diikrarkan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan siam Dawud walaupun di akhir-akhir masa hidupnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan beratnya yang demikian itu. Kemudian faedah yang lain pelajaran yang lain yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-192 ini bahwa syariat Islam merupakan syariat yang mudah. Syariat Islam merupakan syariat yang sesuai dengan kemampuan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah yang berikutnya bahwasanya siam yang terbaik, siam sunnah, puasa sunnah yang terbaik untuk bisa dilakukan oleh setiap muslim dan juga muslimah adalah siam Dawud. Adalah siam Dawud. Dan tentu terkait dengan muslimah terkhusus bagi yang mempunyai suami ketika menjalankan siam sunnah, puasa sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan agar meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Kemudian di antara pelajaran berikutnya adalah adanya bimbingan untuk tidak bertamuk atau ta'annuq atau tanattu' yaitu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini. Masing-masing dari kita hendaknya berusaha untuk memilih dari amalan-amalan sunnah yang termudah untuk bisa dilakukan semaksimal apa yang kita mampu. Dengan suatu harapan agar supaya diri kita ini lebih berkesinambungan di dalam menjalankan amalan-amalan saleh dan dengan suatu harapan bahwa di akhir-akhir hidup kita masih tetap cinta dan istiqamah di dalam menjalankan amalan-amalan soleh. Karena ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah merupakan sesuatu yang menyedihkan manakala seseorang berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, cenderung memilih hal-hal yang sulit untuk dikerjakan di dalam agama ini, terkait dengan amalan-amalan yang sunnah. Maka ketika ia dalam kondisi semangat, akan dengan mudah hal itu dia lakukan. Tetapi ketika datang masa jenuhnya, bisa-bisa dia tinggalkan amalan tersebut, lebih dari itu bisa-bisa dia semakin jauh, semakin pobi, semakin benci dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Padahal hakikatnya Islam adalah agama yang mudah. Itulah mungkin apa yang bisa kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk bertafakuh fid din, untuk mempelajari agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menjalankan agama ini sesuai dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين